السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها wa hudurul qalbi wa tadabburul qiraati wa fahmu ma'aniha dan termasuk daripada muhafadah terhadap salat sebagaimana dianjurkan di dalam ayat Allah wa hafidu 'alas salawati was salati wusta Termasuk diantara bagusnya penjagaan kita terhadap sholat yang kita laksanakan adalah husnul khusyuk fiha. Melaksanakan sholat dengan khusyuk yang baik. Wahudurul galbi wa tadabburul qiraah serta berusaha menghadirkan hati. Berusaha memahami bacaan sholat kita. dan memahami arti daripada bacaan salat kita. Wastish'arul khudu'i wattawadu'u lillahi inda ruku'i wassujud. Dan berusaha untuk merasa benar-benar tunduk dan tawaduk ketika melaksanakan rukuk dan sujudnya dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. imtila'ul qalbi dan berusaha memenuhi hati bita'dimillahi dengan mengagungkan Allah. Wa taqdisihi dan mensucikannya. Inda tadbiri ketika kita mengucapkan kalimat takbir wa tasbih dan tasbih wafi sairi ajza'i shalah dan di dalam semua bagian-bagian sholat. wa mujanabatil afkari wal khawatiri ad-dunyawiyah dan berusaha menghindari segala pikiran-pikiran dan lintasan-lintasan yang berkaitan dengan duniawi. Waleradu an hadisin nafsi fi zalika dan berpaling dari segala macam hal yang terlintas di dalam hati tentang yang demikian itu. Bal yakunul hammu akan tetapi hendaknya menjadikan pikiran kita fi salati dalam salat kita maksuran ala ikamatiha hanya terbatas di dalam melaksanakannya wa ta'addiyatiha kama Allah dan berusaha pikiran kita di dalam bagaimana cara melaksanakan sholat itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ghaflati wa 'adamil khusyu'i wal huduri la hasila laha wa fiha. Karena salat jika ada kelalaian di dalamnya Salat yang tidak ada khusyuknya. Salat yang seseorang yang melaksanakannya itu tidak hadir di dalamnya. La hasila dia tidak mendapatkan apa-apa. Wala naf'a fiha dan tidak bermanfaat bagi yang melaksanakannya. Galal Hasan Al-Basri rahimahullah, "Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra." Setiap salat di mana orang yang melaksanakannya itu tidak berusaha hadir hatinya maka sholat yang semacam itu kepada kesiksaan lebih cepat untuk mendapatkannya. Wafil hadis dalam hadis sebutkan laisa abdi min sholatihi illa minha. Seseorang tidak mendapatkan apapun dari solatnya kecuali yang khusuk di dalamnya. Wa innal musalli qad yusalli salata fala yuktabu laha mithlahu minha sudusuha wala usruha. Dan terkadang ada seseorang yang melaksanakan salat kata Nabi Muhammad tapi dia tidak mendapatkan dari salatnya sesuatu yang ditulis enggak seperenamnya, enggak sepersepuluhnya. Artinya enggak ada pahalanya sama sekali. A'ni annahu maksudku Kata Rahimullah Haddad, "Annahu yuktabu lahu hal gadru alladhi kana fihi hadiran ma'allahi wa khashi'an lahu." Bahwasanya setiap orang yang melaksanakan salat, kemudian ada yang hadir, ada yang tidak hadir, ada yang khusyuk, ada yang tidak khusyuk di dalam rukun-rukunnya. Maka kata beliau, kadar pahala yang didapatkan tergantung kepada kadar yang khusyuk di dalamnya. Waqad dzalika waqad Kadang-kadang sedikit pahala yang didapatkan dan kadang-kadang banyak. Bihasa bil ghaflah tergantung kepada kelalaiannya. Fal hadir al khashi fi jami'i tabu lahu salatuhu kulluha. Maka setiap orang yang hadir dalam salatnya khusyuk dalam semua salatnya maka akan ditulis baginya salatnya itu semuanya secara sempurna pahalanya. Wal ghafillahi sedangkan orang yang lalai di dalam semua salatnya la yuktabalahu syai'un minha maka tidak ditulis baginya sedikit pun daripada pahala salat itu. Fastahid rahimakallah maka hendaknya berusahalah rajinlah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu ketahuilah dat fil khusyui dalam kehusukan salatmu wal huduri dalam kehadiran salatmu wa tadabburi ma tagrauhu min kalami rabbika fi salatik dan berusaha untuk menghadirkan berusaha memahami apa yang kamu baca dari ucapan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu di dalam salatmu wala ta'jal idza qara'ta dan jangan kamu terburu-buru jika kamu membaca dalam salat fa innahu la tadabbura ma'al ajalah karena dapat dipastikan tidak mungkin seseorang bertadabur kalau dia itu membaca ayat-ayat tersebut atau surat Al-Fatihahnya dalam keadaan terburu-buru. Ini sekarang Al-Habib Haddad menjelaskan kepada kita tadi tentang kehusukan di dalam sholat. Tadi dijelaskan yang namanya khusyuk itu adalah sukunul a'dha Maahuduril galbi. Jadi banyak di antara kita kaum muslimin melakukan sesuatu yang dia sangka itu adalah sesuatu yang bagus bagi dirinya padahal tidak baik. Disangkanya bahwasanya apa yang sudah dilakukannya itu sudah maksimal padahal sangat minimal, bahkan di bawah minimal. Disangkanya apa yang telah dilakukannya selama ini adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya, padahal sesuatu justru yang terburuk. Oleh karenanya dalam Al-Quran sebutkan Afaula afala unabbi'ukum bil ahsarina a'malah alladzina dhalla sayyuhum fil hayatid dunya wahum hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah Apakah aku mau beritahu kalian tentang seseorang yang dia itu rugi, amalannya rugi, pekerjaannya rugi, segala angan-angan cita-citanya rugi. Tapi dia merasa bahwasanya dirinya itu sudah baik. Apa yang telah dilakukannya itu sudah yang terbaik bagi dirinya. Dia merasa seperti itu, padahal tidak. Gitu. Siapa mereka? Mereka yang melakukan aktivitas keduniaan saja dan mengalihkan pikirannya ke dalam fokus terhadap suatu yang berkaitan dengan akhirat tapi dia merasa bahwasanya apa yang dilakukannya sudah baik gitu. Ayo eh, coba tadi kan sebutkan Rasulullah SAW kalau kita itu tidak hadir dalam sholat kita berarti sholat kita itu memang sudah meluarkan kita daripada kewajiban tapi nggak ada pahalanya. Jadi berarti kan kita itu melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kita melakukan sesuatu mencapaikan diri tapi kita tidak mendapatkan apa-apa daripada usaha kita itu. Nah itu kan seseorang yang rugi seharusnya. Oleh karenanya selalu Allah Taala itu berfirman dalam dalam eh, dalam surat Al Asr, wal asri innal insana lafi usrin. Selalu dalam kerugian. Nah, termasuk ini. Salat nggak ada pahala, puasa nggak ada pahala, zakat nggak ada pahala, haji nggak ada pahala. Karena apa? Gak sesuai dengan anjurannya, nggak sesuai dengan tatanannya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya beliau selalu berkata, Sallu kamara'udumuni usalli. Hendaknya kalian itu melaksanakan sholat sebagaimana aku sholat. Bagaimana cara aku melaksanakan sholat? Sholatlah seperti itu. Itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya di sini kita katakan, sholat itu bisa melepaskan kewajiban. Sholat itu bisa mendapatkan pahala. Nah, itu dua hal itu harusnya menjadi sebuah pikiran kita. Kita mau sholat kita itu semacam bagaimana? Apakah hanya supaya terlepas daripada kewajiban? Kalau cuma supaya terlepas daripada kewajiban, asalkan memenuhi syarat rukunnya, selesai sudah. Hampir dikatakan semua kita telah melaksanakannya. Yang penting sholat. Sehingga kalau sudah sholat kita, berarti apa? Kita tidak ada tanggung jawab lagi. Karena selama kita belum melaksanakan sholat, Selama itu pula berarti kita tidak sempurna kan? Bahkan pertama kali akan dihisap adalah sholatnya. Jika semua sholatnya penuh, sempurna, maka semua amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Ta'ala berkat sholatnya. Tapi jika sholatnya kurang, maka semua ibadahnya, walaupun ibadah-ibadah yang lainnya itu penuh sempurna, tidak akan mengangkatnya. Ya kan? Nah, tapi sholat yang bagaimana yang semacam ini? Salat yang sama yang sesuai dengan rukun-rukunnya, rukunnya semua dilaksanakan sesuai dengan ajarannya, tapi tidak ada kehusukan. Terlepas sudah, selesai sudah. Jadi nggak perlu salat yang tidak khusyuk itu diulang lagi, nggak perlu diulang. karena apa? Kecuali kalau rukunnya tidak terlaksana. Kecuali kalau tidak sesuai dengan anjurannya, tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan syaratnya, baru hukumnya harus diulang. Nah, tapi kalau asalkan kita melaksanakan sholat sesuai dengan rukunnya, setiap rukun itu kan ada syaratnya, dilaksanakan semuanya, udah, nggak perlu diulang lagi. Tapi apa gunanya kita melaksanakan sholat itu tapi tanpa pahala? Nah, itu maksudnya. Jadi tanyakan pada diri kita, apakah kita akan melaksanakan sholat hanya untuk sekedar melepas kewajiban? Ataukah kita melaksanakan sholat untuk mendapatkan pahala dari sholat kita? Untuk mendapatkan suatu kebaikan dari Allah dengan sholat kita? sesuai dengan firmannya nya inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar Sungguh yang namanya salat itu akan mencegah seseorang melaksanakannya, seseorang yang mendirikannya dari segala macam perbuatan keji, dari segala macam perbuatan kemungkaran. Berapa banyak orang yang sholat tapi tetap saja dia melaksanakan keji. Kenapa? Dia tidak mendapatkan makom yang kedua tadi. Jadi untuk mendapatkan makom yang kedua, maka dia harus hadir dalam sholatnya. Dia harus khusyuk dalam sholatnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita khusyuk? Apa sih definisi daripada khusyuk itu? Definisi daripada khusyuk adalah hudurul galbi ma'asukunil a'dha atau sukunul a'dha ma'huduril galbi. Sukunul a'dha jadi diamnya semua anggota badan pada tempatnya pada waktu itu. Kalau berdiri berarti tangannya berada di atas tangan, tangan yang kanan berada di tangan sebelah tangan sebelah kiri, diletakkan di atas pusar di bawah dada. Tetap begitu, tidak bergerak, kepala tidak bergerak, tangan tidak bergerak, kaki tidak bergerak. Nah, itu berarti dapat sudah sukunul aqdo. Itu separuh daripada khusyuk. Nggak mungkin orang seumpama lagi e, sholat kemudian tangannya ke sana kemari kemudian anak khusyuk sholatnya. Nggak mungkin. Oleh karenanya Nabi SAW pernah melihat ketika masuk ke dalam masjid Nabi ada seseorang yang sholat sambil pegang-pegang jenggotnya. Akhirnya kata Nabi, lau khosha la khosya'at jawarihu. Kalau seumpama orang ini khusyuk dalam sholatnya maka semua anggota badannya pasti khusyuk. Nah, buktinya? Nah, tapi kita lagi-lagi kalau kita melihat orang yang semacam itu jangan langsung oh berarti sholatnya nggak khusyuk nih. Nah, itu berarti sodan. Karena apa? Jangan pernah kita merasa bahwa saya diri kita selamat. Itu bukan urusan kita. Seumpama ada seorang yang sholatnya tidak benar, asalkan rukunnya sudah tepat, tapi tidak ada khusyuk. Kalau Allah mau menerima, apakah salah? Nggak salah. Bisa jadi walaupun ini orang sholatnya nggak khusyuk, tapi karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Taala, maka tetap Allah menerima sholatnya. Ini kan kita bicara masalah regulasi, aturannya khusus semacam ini. Oleh karenanya jangan kita katakan, oh ini sholatnya nggak khusyuk anak tadi ngelihat begini-begini itu bukan urusan kita. Ini sekarang kita berusaha untuk menjadikan kita ini sholat sempurna. Bagaimana caranya? Nah, inilah. Jadi kadang-kadang itu ada sesuatu amalan kebaikan, tapi dibaliknya mengandung sebuah kenegatifan gitu. Jadi kita tahu sekarang, oh khusyuk begitu. Berarti khusyuk itu diamnya seluruh anggota badan pada tempatnya itu sudah separuh husu. Ditambah lagi ma'a huduril golbi. Hati kita itu hadir. Nah, jadi kalau untuk sukunul adho semua orang bisa. Sukunul adho semua orang bisa. Separuh dari kehusukan insya Allah semuanya orang bisa. Tapi yang huduril golab ini, ini yang susah. Yang separuh yang kedua ini yang susah. Dikatakan kan, kata Nabi SAW, orang kalau menikah, fakot ahraza nisfa dini falyatakillah fi nisfil Kalau seseorang sudah menikah, maka berarti dia itu telah tertutupi separuh daripada ujian Allah itu telah tertutupi. Tinggal separuh yang kedua. Yang berat ini separuh yang kedua. Orang menikah semuanya menikah. Tapi belum tentu dengan dia menikah itu bisa selamat daripada ujian yang kedua. Bahkan berapa banyak orang yang justru terjerumus ke dalam dosa demi dosa karena istrinya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya'ti al-nasi zamanun halakur rajuli fiyadi zaujati. Nanti bakal datang suatu zaman nanti di mana kebinasaan seseorang terletak bukan pada dirinya, bukan karena perbuatannya, tapi justru karena istrinya. Nah, berarti apa? Jadi menikahnya itu tidak menutupi jadi separuh yang kedua itu yang susah. Begitu pula dalam khusyuk salat kita ini. Kalau sukun al semuanya orang bisa. Apalagi kalau kita mau pura-pura dengan ria, sum'ah dan sebagainya paling gampang itu. Apalagi ada yang melihat kita salatnya, wah udah khusyuk betul. Diam, tapi belum tentu hati ini. So, ah ini. Jadi khusyuk itu adalah eh, rangkuman daripada dua hal syai'ani mutalazimani. Dua hal yang harus bersama-sama, tidak boleh dipisahkan antara dua hal ini. Yang pertama sukunul adha, yang kedua hudurul galbi. Nah, sedangkan hudurul galbi ini adalah sesuatu yang paling susah. Kenapa? Menjaga supaya hati tetap siaga, menjaga supaya hati tetap ingat, menjaga supaya hati tetap ingat pada Allah, tidak kemana-mana. Nah, ini yang susah. Lebih susah daripada jaga rumah dari maling. Lebih susah lebih susah daripada segala kesusahan dan kesulitan yang pernah kita lakukan paling susahnya itu adalah menjaga hati oleh karenanya kalau kita melakukan terapi di situ di kitab e, e, bagaimana bagaimanakah cara anda melaksanakan sholat dan khusyuk Di situ disebutkan bagaimana terapinya. Jadi ada terapinya. Kita mulai dari satu menit. Satu menit fokus saja. Biasa konsentrasi. Konsentrasi. Itu terapi yang semacam itu bagus, berfaedah. Kenapa? Mengajarkan kita untuk supaya fokus dalam sholat kita. Tapi lebih daripada itu, lebih mendekatkan lagi daripada itu untuk menghasilkan kehusukan yang sempurna itu adalah dengan tadabburul qiraah. Jadi apa yang kita baca? Berusaha. Artinya itu apa? Artinya apa terus? Nah, karena apa? Hati ini kan nggak mungkin berpikir dalam dua hal dalam satu waktu itu tidak mungkin. Sampai-sampai Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebutkan Majal Allah min galbaini fi jawfi rajulin. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu tubuh. Satu hati cuma. hati apa? Satu pikiran cuma. Gak mungkin ada dua pikiran. Saya mau pikir, sekarang saya mau hadir pengajian. Satu pikiran mau fokus terhadap apa yang disampaikan Ustadz. Satu pikiran mau fokus apa tadi yang diucapkan oleh istri tadi ya. Enggak bisa. Karena apa? Kita terbatas memorinya. Hanya satu. Nah, oleh karena itu, maka di situ disebutkan diter di apa diterangkan, dijelaskan tentang terapi-terapi untuk mendapatkan kehusukan dalam sholat kita. Jadi hati ini, kenapa dikatakan hati? Sumial Sumiyal galbu galban likasroti lubihi Dikatakan yang namanya hati itu dengan kata kalimat golep Golap itu secara bahasa itu berbalik-balik, berubah-ubah. Oleh karenanya hati itu dinamakan hati. Kenapa selalu berubah-ubah? Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin ia yataqallabu fil yaumi sab'ina marratan. Bisa berubah hatinya itu dalam satu hari sampai 70 kali. Wa innal munafika la yataghayyaru galbuhu sab'ina sanah. Sedangkan orang munafik kebalikannya, nggak berubah-berubah. Nah, itu dari segi kebaikan. Jadi seorang mukmin itu kadang-kadang ingin berbuat kebaikan, nggak tahunya dia melihat ada sesuatu yang lebih baik, dia lakukan sesuatu yang lebih baik. Dia melakukan suatu dosa, itu dosa, saya tidak bisa menghindari, maka dia ambil dosa yang lebih ringan. Nah, itu seorang mukmin seperti itu. Dari satu saat ke saat yang lainnya selalu berubah-berubah. Itu baik asalkan dalam kebaikan. Nah, tapi kalau dalam kejelekan jangan atau dalam kebaikan kemudian berpindah kepada keburukan itu jangan. Oleh karenanya saya punya abah pernah berkata kepada saya, kalau ada satu orang yang janji mau bantu pesantren, kalau sekarang 10 ribu, kalau besok 10 juta, ambil yang sekarang. Kenapa? Yang sekarang sudah di depan mata, yang besok belum tentu. Bisa jadi kebanyakan janji-janji orang itu banyak yang nggak ditempati, apalagi orang sekarang. Bisa jadi besok Ustaz saya bantu pondok 10 juta, tapi kalau sekarang 10 ribu, ambil yang sekarang. Kenapa? Mungkin bisa jadi ini orang nih pulang ke rumahnya ketemu sama istrinya atau pulang ke rumahnya ketemu sama penagih hutangnya dan sebagainya akhirnya banyak pertimbangan banyak pertimbangan nggak jadi nggak 10 ribu nggak 10 juta nah lebih baik ambil 10 ribu ya 10 juta apa katanya nanti nah ini banyak juga orang yang terlepas daripada memikirkan yang semacam ini jadi seakan-akan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tidak sama sekali, tapi sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi oleh karenanya kalau semua ada sebuah tawaran kebaikan, jangan ditunda-tunda, yang sekarang ambil. Terkadang lagi, ini kan berkaitan dengan filsafat ini. Filsafat bukan semuanya jelek, tapi ada baiknya. Kalau itu membawa kebaikan. Kita makan. Di situ ada ikan tempe ada ikan tahu, ada ikan ayam, ada ikan kambing. Filsafat orang baik, pertama kali yang dimakan yang mana? Tempe dulu, tahu dulu, ayam baru kambing, atau kambing dulu, ayam dulu, tahu baru tempe. Tergantung. Kalau orang itu baik, khoyir, dermawan, nggak pelit, maka dia akan mengutamakan yang kambing dulu dimakan. Baru ayamnya, baru tahu, baru tempe. Tapi kalau orang emanan, pelit dan sebagainya, ah, kan enakan yang terakhir-terakhir saja yang enak-enak. Nah, ini, ini pertimbangan yang salah semacam ini. Ini orang yang tidak yakin dengan ketentuan Allah. Kenapa? Bisa jadi dia eman-eman, tahu makan dulu, tempe makan dulu. Ayamnya baru sedikit, eh datang tamu. Tamu harusnya dikasih suguhan yang enak-enak. Dia nggak ada lagi, cuma tinggal yang dia makan itu yang tadinya maunya dimakan nanti terakhir gantinya akhirnya kasihkan sama tamu habis dia nah, makanya yang di depan harusnya yang di depan ini kambing dulu yang dimakan baru kemudian ayam nah, kalau semua ada tamu kasih tempe sama tahunya gitu <laughs> nah gitu caranya nah banyak orang tidak memikir kepada hal yang semacam itu nah, oleh karenanya jadi semua kebaikan yang ada di depan mata itu didahulukan jangan diakhirkan yang nanti apa nanti apalagi berkaitan dengan rezeki Berapa banyak kata Nabi Muhammad seseorang yang membuat makanan tapi dia tidak ikut mencicipinya? Berapa banyak orang yang mengumpulkan harta tapi dia tidak ikut menikmatinya? Nah, jangan sampai semacam ini. Ada orang mau beli sesuatu, mau beli sesuatu pertimbangannya sangat jauh. Ini termasuk orang yang di, diperbudak oleh dunia, naudzubillah. Mau beli sesuatu, nanti ah nanti kumpulin dulu, kumpulin dulu terus, kumpulin dulu. Nah, di dalam ini bukan urusan ibadah, ini urusan biasa aja. Jadi saking pelitnya kepada dirinya sendiri gitu loh kadang-kadang. Apalagi untuk kebaikan, untuk dirinya sendiri. Dia memerlukan itu. Harus dia membelinya. Tapi ditunda, ditunda, ditunda. Sampai akhirnya setelah dia itu merasa banyak betul, baru kemudian dia beli. Nah ini orang semacam ini adalah orang yang tidak menikmati. Kenapa? Yang namanya rezeki tidak, tidak akan kemana-mana. Yang sekarang waktunya keluar, ya keluar. Yang besok, Allah gitu. Itulah orang yang zuhud itu semacam itu. Jadi bukan harus orang yang zuhud itu nggak punya dunia, tidak. Tapi ketika harus keluar uang itu harus keluarkan pada waktu itu. Jangan banyak pertimbangan. Kalau terlalu banyak pertimbangan berarti dia itu adalah diperbudak oleh dunia. Waalaikumsalam. Nah oleh karena itu maka hendaknya kita melihat kepada yang paling manfaat untuk kita apa sekarang. Yaitu yang kita lakukan. Jangan yang manfaat. Yang lebih manfaat kita utamakan. Yang lebih utama ada yang utama. Ambil yang lebih utama. Nah, terkadang itu tadi ayat tadi sebutkan bahwasanya kadang-kadang orang merasa bahwasanya apa yang dilakukannya itu adalah yang terbaik padahal bukan terbaik. Yang menentukan yang terbaik ataupun yang tidak terbaik, yang buruk atau yang paling buruk, lebih buruk itu adalah Al-Qur'an, Al-Hadis dan juga semua ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya menjaga hati ini sangat susah. Menjaga hati supaya tidak terlintas sesuatu lintasan ketika sholat lebih susah. Jadi fokus seseorang itu konsentrasi itu adalah konsentrasi hati, khusyuknya hati. Jadi maksud daripada khusyuk itu adalah hudurul galab. Maksud daripada hudurul galab itu adalah konsentrasi. Nah, jadi berusaha untuk konsentrasi di dalam sholat kita itu susah. Kenapa? Karena yang pertama sholat itu adalah musuhnya setan dan iblis. Sehingga apa? Paling banyaknya kita melihat setan dan iblis itu berada dalam sholat. Sehingga coba ya, bayangkan daripada saking e, jahatnya iblis kepada kita. Terkadang lintasan yang tidak pernah terlintas dalam benak kita ketika di luar sholat itu terlintas dalam sholat kita. Coba nah, supaya kita paham ini loh jahatnya iblis seperti itu, jahatnya setan seperti itu. Siapa yang melintaskan itu? Siapa lagi bukan setan? Lagi sholat. Ini pandangan mata ini kan sebuah penyambung antara sesuatu yang kita lihat kepada hati. Sholat kalau matanya, jadi kelihatan ada bahasa tubuh, bahasa wajah itu namanya ada. Jadi kalau matanya sering ketik-ketik itu banyak mikir itu namanya, lagi mikir. Nah, jadi kalau sama dia lihat gini terus, nah, berarti fokus terhadap apa yang dilihat. Nah, jadi apa yang dilihatnya itu sesuatu yang dilihatnya itu langsung menjadi kesempatan bagi setan untuk bergerak, memerangi si orang ini supaya tidak khusyuk. Nah, oleh karenanya dihindari. Makanya kalau sholat itu dihindari untuk sholat di atas sejadah yang ada eh, gambar-gambarnya, sholat di depan sesuatu yang ada e, gambarnya, patungnya dan sebagainya. Dipakruhkan juga kalau kita sholat di belakang perempuan. Bahkan dikatakan sebagian ulama mengatakan kalau kita sholat di belakang perempuan batal sholat kita. Kenapa? Kita nggak bisa menjaga diri. Kita nggak bisa menjaga konsentrasi kita. Sholat di belakang binatang makruh. Kenapa? Karena takut. Kita memikirkan terus. Tema. Nah, oleh karenanya kalau kita itu sholat, lebih baik barang itu ditaruh di samping atau ditaruh di depan. Nah ini juga kalau kita itu lebih tahu yang lebih utama yang mana, maka kita akan memilih yang lebih utama. Kadang-kadang orang kalau lagi sholat ditaruh sebelah kanannya atau sebelah kirinya, atau bahkan taruh di belakangnya, nah, itu tidak lebih baik. Ada kemarin saya lihat, lagi saya pergi ke pasar nganter keluarga, ada satu orang sholat, dompetnya ditaruh di sampingnya sama handphonenya ditaruh di sampingnya. Akhirnya apa? Ada anak-anak jalanan tuh, dia mau ngambil gini, kelihatan. Langsung begitu kelihatan langsung eh eh eh eh keluar dia dari soalnya diambil. Nah, tuh. <laughs> Jadi dari pertama udah pikirannya ke situ, coba taruh di depan, udah beres. Nah, jadi lihat apa yang membuat kita itu terlintas dengan lintasan-lintasan yang bisa merusak akan kehusukan kita, itu kita hindarkan semuanya. Sebagian ulama itu tidak mau sholat di atas jadah nggak mau. Karena apa? Di sejarah itu ada tulisan-tulisannya, ada gambar-gambarnya, dan itu bisa mengurangi khusyuk kita. Nah, jadi caranya satu-satunya jalan untuk kita berusaha untuk khusyuk selain terapi-terapi yang disebutkan supaya kita itu belajar untuk konsentrasi adalah kita berusaha untuk memahami arti dari setiap kata yang kita baca. Arti daripada setiap ayat dan tasbih, takbir semua itu kita artikan, kita renungkan artinya itu. Coba kalau semama kita itu setiap rukun-rukun salat pasti ada bacanya kan? Allahu Akbar. Kita bayangkan Allah yang maha lebih besar. Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar pada Allah. Kita tercipta, Allah yang menciptakan. Untuk apa kita tercipta? Allah yang sudah menegaskan untuk beribadah. Terus bayangkan itu, bayangkan. Kemudian begitu akbar, setelah selesai takbir kita membaca apa? Doa iftitah. Kabira walhamdulillah kathira. Maha besar Engkau ya Allah. Walhamdulillah katsira segala puji bagimu dengan pujian yang sangat banyak ya Allah. ini wajah wajjahtu aku hanya aku menghadap wajhiyalladzi aku arahkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Terus bayangkan, bayangkan itu kebesaran Allah taala. Sempat kira-kira lintasan-lintasan yang lainnya datang pada kita? nggak bakal sempat. Sebagaimana dikatakan di dalam sebagian perkataan orang soleh, yang namanya maling itu tidak akan masuk kecuali ke rumah yang kosong. Begitu pula setan tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh, yang terisi. Ketika hati itu kosong maka dia masuk, dimasuk ke lintasan itu dimasukkan. Karena apa? Orang itu hanya punya satu lintasan saja. Orang itu hanya punya satu pikiran saja. Kalau sudah pikirannya kosong, dimasuki oleh setan. Kalau pikirannya terisi, dia setan tidak akan masuk. Nah, oleh karenanya jadi satu-satunya cara untuk kita mendapatkan hudurul galab memang susah untuk melaksanakan semua sholat susah. Karena kita manusia biasa, jangan pun seperti kita. Sebagaimana saya ceritakan itu Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin wa askanana wa iyyahu fasihal jinan. Di mana beliau itu pernah melaksanakan sebuah sayembara Nabi. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa melaksanakan sholat dari awalnya sampai akhirnya dalam keadaan khusyuk. Nah, coba lihat, ya. sayembara Nabi, ujian Nabi, pelatihan Nabi itu berkaitan dengan akhirat semacam ini. Maka semua sahabat tidak ada yang berani mengangkat tangannya kecuali Imam Ali gal aku ya Rasulullah aku akan mencoba. Silahkan. Siapa yang bisa melaksanakan sholat dari awal sampai akhirnya aku berikan ridaku ini taruh di depannya Nabi. Akhirnya Imam Ali melaksanakan sholat Berusaha sehusuk husyuknya Setelah selesai salat ditanya oleh Nabi, "Ah, bagaimana Ali? Kamu melaksanakan salat dengan khusyuk?" Gal tidak ya Rasulullah. Dari awal aku sudah jaga salatku dalam keadaan khusyuk. Tapi akhirnya sebelum aku salam, terpikirkan di dalam hatiku, andai kata yang diberikan oleh Nabi bukan lidah yang itu, tapi lidah yang dipakainya, maka alangkah lebih senangnya aku. Tuh. Imam Ali, Imam Ali, jadi beliau tidak bisa melaksanakan kesempurnaan dalam usaha apalagi kita. Nah, nah, tapi oleh karenanya, jadi begitu Habib Haddad mengatakan termasuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu taala bagi kita. Jadi Allah memberikan pahala, kadar pahala yang kita dapatkan tergantung kepada kadar khusyuknya. Kalau khusyuknya 100% kita dapat semuanya, tapi itu susah untuk kita dapatkan. Kalau khusyuknya 50% ya 50% kita dapat pahalanya. 25% 25% dapat pahalanya. Enggak ada khusyuknya ya enggak ada pahalanya. Nah, ini adalah sebuah kabar gembira buat kita. Nah, sehingga apa? Tatkala kita sudah berusaha, hilang lagi, balik lagi, hilang lagi, balik lagi, terus begitu. Dalam sholat itu semacam itu. Oleh karenanya, ada seseorang yang seorang sufi yang berkata yang bernama Hatim At-Ta'i, dia bilang, "Gal kabattu salata isrina sana, Sumatana antu biha isrina sana." Aku berusaha untuk mendapatkan kelazatan dalam sholat, itu selama 20 tahun baru aku dapatkan. Baru setelah itu 20 tahun aku menikmati sholat itu. Nah, kan luar biasa. 20 tahun berusaha untuk menjadi khusyuk. Nah, tapi jangan bilang, wah ini kok 20 tahun, saya sudah berapa, saya sudah berapa, umurnya saya sudah berapa gitu. Jangan, kalau Allah mau dalam waktu sekejap bisa, dalam waktu seminggu juga bisa, asalkan kita terus ingat. Cara khusyuk sholat adalah berusaha untuk hadir setiap bacaan itu kita berusaha merenungkan, berusaha memahaminya. Nah, masalahnya kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa artinya, nah ini susah lagi ini. Mau dipikirkan apa? Oleh karenanya lintasan-lintasan hati dalam sholat itu terbagi menjadi tiga. Ada lintasan hati yang disunahkan. Lintasan hati tapi disunahkan. Apa itu? Kalau lintasan hatinya itu berkaitan dengan apa yang dibacanya. Iya karena berdua ia ya, kan hanya kepada Engkau ya Allah aku butuh. Aku tidak butuh kepada yang lainnya, hanya kepada Engkau ya Allah. Di, di, direnungkan, dibayangkan. Wa karena takin Aku hanya ber, ber, menyembah kepadamu ya Allah. Aku tidak menyembah yang lainnya, enggak dunia, enggak yang lainnya, hanya kepada Engkau ya Allah. Tegaskan itu, direnungkan hatinya, dimantapkan hatinya untuk itu. Nah, ini orang yang semacam ini, Fahim, Ini adalah orang yang sunnah, lintasan hati tapi dapat pahala. Dan berusaha menyibukkan hati dengan lintasan, tapi lintasannya hukumnya adalah kita dapat pahala karenanya. Apa itu? Melintaskan hati tentang apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, ada lintasan hati makruh. Lintasan hati makruh. Kalau lintasan hati itu berkaitan dengan hukum sholat. Makruh itu. Jangan, jangan kita katakan, oh itu baik itu. Enggak, justru itu makruh. Kenapa? Diperintahkan untuk bukan memikirkan masalah sholat. Diperintahkan Allah Ta'ala tatkala kita sholat untuk benar-benar menghadirkan diri kamu. bahwasanya kamu sekarang berada di depan Allah. Itu maksudnya. Bukan melintaskan sesuatu yang tidak. Tidak. Kadang-kadang aneh sholat nih. Kalau sumpama imamnya lupa itu hukumnya gimana ya? Kalau sumpama nanti imamnya itu nggak bangun lagi, hukumnya gimana ya? Eh, dalam sholat kok bicara bicara masalah fikih gitu. Nah ini yang kayak gini makruh hukumnya. Berkaitan dengan hukum sholat itu hukumnya makruh. Apalagi ya, terus yang berkaitan dengan dan kadang-kadang lintasan hati itu hukumnya mubah. Mubah tidak apa-apa. Kalau berkaitan dengan ahwal yaumil kiamat. Segala hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Sholat direnungkan. Sekarang aku berada di atas sirot. Gimana kok di atas sirot itu? Sekarang gimana? Bayangkan kalau sumpama saya sekarang berada di atas mizan sedang ditimbang di depan semua orang, semua orang menyaksikan kita. Kita ditanya langsung oleh Allah Ta'ala dan kita menjawabnya. Sekarang kita ini akan menerima kitab. Kitab kita akan diterima dengan tangan kanan apa tangan kiri. Sebagai pertanda kita orang baik atau orang buruk. Nah dipikirkan itu semua dalam sholatnya. Sampai dia itu khusyuk misalnya. Nah itu mubah. Enggak sunnah. Yang sunnah yang pertama tadi. Tapi ada lintasan-lintasan yang haram. Lintasan-lintasan yang haram yaitu kalau terlintas dalam hatinya ketika dia sholat, bukan dalam pikiran dunia, bukan dalam pikiran hukum sholat, tapi justru pikirannya dalam kemaksiatan wal iazubillah. Nah, ini orang yang semacam ini yang berhak untuk mendapatkan pengusiran daripada rahmat Allah wal Walau Wala unazihu nafsi inna nafsa la'maratun bisu. Berapa banyak terkadang kita itu terlintas sama hati kita untuk berbuat yang semacam itu. Terkadang kalau kita di depan orang wali, depan orang soleh, depan guru kita, kita tidak terlintaskan semacam itu. Tapi justru ketika kita sholat berada di dalam hadratnya Allah Subhanahu Wa Taala, justru terlintas hal-hal yang semacam itu. Oleh karenanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu di antara sebab-sebab taubatnya beliau, kenapa beliau itu kemudian menjadi seorang yang sufi? Sebabnya itu adalah adiknya sendiri, namanya Ahmad. Ahmad ini menjadi wali sebelum Imam Ghazali. Dia seorang sufi. Tapi dia tidak sejalan dengan Imam Ghazali karena pada awal mula Imam Ghazali itu suka syuhrah, suka ketenaran. Kekayaannya banyak, dekat kepada pemerintahan, dekat kepada kerajaan dia. Dia banyak mengarang kitab-kitab, banyak bagus, sudah bagus gitu. Cuma untuk bagi bagi adiknya yang berjalan di dalam jalan tasawuf itu sesuatu yang tidak baik. Setiap kali sholat nggak pernah sholat jamaah sama Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali datang karena dia sebagai kakaknya dia ngadukan kepada ibu, bu itu Ahmad nggak pernah sholat sama aku. Hanya tegal sama ibunya, ya Ahmad kenapa kamu nggak sholat sama kakakmu? Sholat sana. Karena disuruh ibunya, sholat dia di belakangnya Imam Ghazali. kemudian setelah sholat salam langsung keluar. Imam Ghazali kan gak enak, ini bukan baca wirid sama-sama langsung keluar. Diadukan lagi pada ibunya, "Bu, ini adikku ini, Ahmad ini, setelah selesai sholat langsung keluar dia. Bukannya baca wirid bersama bersamaku tapi dia langsung keluar." Tegar lagi, panggil lagi sama ibunya. "Gal, kenapa ya Ahmad kamu itu setelah sholat langsung keluar?" Katanya Ahmad, "Bagaimana aku tidak keluar, Bu? Aku malu." Fem, aku sholat di belakangnya kakakku, sedangkan dia itu berada di dalam lautan darat. Akhirnya sampaikan kepada oleh oleh ibunya kepada Imam Ghazali, ya Muhammad, kata adikmu itu, bagaimana dia tidak akan benci sholat di belakang kamu? Bagaimana dia itu tidak akan keluar langsung daripada sholat kamu? Aku keluar langsung itu karena aku mengulang sholatku, karena dalam sholat kamu itu penuh dengan dalam lautan darah. Di saat itu dia langsung tergugah, langsung terengah, dan dia katakan sungguh adikku ini adalah seorang wali Allah. Ketika aku sholat tadi sebagai imam, terpikirkan kepadaku bagaimana hukum tentang darah haid. Nah coba, itu bisa dilihat sampai kepada seorang wali Allah gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang yang semacam adiknya Imam Ghazali ini, nah, beliau itu adalah seseorang yang bisa melihat kalau manusia seorang wali Allah dengan izin Allah diberikan diberitahu tentang hal yang semacam ini, bagaimana dengan Allah swt yang ta maha tahu dengan lintasan hati kita? Oleh karenanya paling tidak kalau seumpama kita itu benar-benar e, mempunyai rasa malu dalam diri kita, camkan baik-baik hadis ini. Di mana kata Nabi Muhammad SAW, setiap orang ketika melaksanakan sholat Allahu Akbar, apa kata Nabi Muhammad? Allah biwajhi. Setiap orang melaksanakan Allahu Akbar, maka Allah juga ada di depannya. Tapi apakah selamanya sepanjang sholatnya tergantung. Kata Nabi, faida khatara fi qalbihi ma siwallah fam qala abdi yara ila ma huwa khairun minni ketika terlintas pada hati hamba itu dalam sholatnya itu maka Allah Ta'ala mengatakan oh hambaku ternyata terlintas dalam hatinya sesuatu yang lebih baik dari dari aku ada yang lebih baik dari Allah kalau kita melintaskan sesuatu berarti yang kita lintaskan itu lebih baik daripada Allah bagaimana kira kiranya kita kalau seumpama kita berada di depan seorang wali saja, yang dia itu bisa tahu lintasan hati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tahu semua isi hati kita. Malu kita kadang-kadang. Kenapa kita malu kepada depan orang, tapi tidak malu kepada Allah ketika kita salat? Allah Maha tahu, Allah semua tahu yang ada dalam lintasan hati kita. Oleh karenanya bayangkan betul-betul hadis semacam itu, hadis itu. Kemudian kalau terlintas lagi yang kedua, saya dikatakan lagi seperti itu oleh Allah Ta'ala. Tapi dimaafkan. Tapi kalau sudah ketiga, terlintas lagi lintasan yang semacam itu, maka Allah meninggalkan sholatnya dan menjadikan sholatnya dibuangnya oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melaksanakannya. Seperti kalian membuang e, pakaian yang sudah tidak layak dipakai lagi. Buang begitu saja, dicampakkan. Gitu. Nah, oleh karena kita nggak mau sholat kita semacam itu. Ingat bahwasanya masing-masing dari kita tidak akan masuk ke dalam surga kecuali dengan amalnya. Tidak akan selamat dari dari azab kubur kecuali dengan amalnya. Tidak menentukan sul khatimah atau sul khatimah kecuali dengan amalnya. Sekaranglah waktu yang kita beramal. Tidak ada yang lainnya. Kesempatan kita hanya sekali saja. Oleh karenanya jangan buang-buang waktu. Berapa banyak orang itu diangkat oleh Allah Taala menjadi walinya dalam sholatnya. Berapa banyak seseorang itu mendapatkan anugerah pada Allah SWT dalam sholatnya. Dan justru kalau kita pikirkan, sepanjang waktu setiap hari kita, yang paling kita dekat kepada Allah Ta'ala adalah di waktu sholat kita. Gunakan waktu sholat kita. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Akrabu mayakunul abdu min rabbihi wahuwa sajid. Paling dekatnya seseorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'akfiru fihi doa. Maka hendaknya perbanyaklah kamu berdoa pada saat sujud. Nah, oleh karenanya jadi itu cara-cara caranya. Tidak ada yang lain kecuali dengan cara semacam itu. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala, semoga kita semua diberikan oleh Allah Taala salat-salat yang khusyuk, salat-salat yang kita hadir dalamnya, salat-salat yang menjadi sebab kita termasuk yang dicintai oleh Allah Taala. Salat-salat menjadi sebab kita tercegah dari segala macam ke kekejian, dari segala macam perbuatan kemaksiatan, dari segala macam perbuatan kemungkaran, yaitu salat yang sempurna ya Allah. Jadikanlah salat-salat kami yang dahulu yang sudah Engkau tuliskan tanpa berpahala, tuliskanlah berpahala ya Allah. Ya Allah, kami kalau meminta sebagaimana Engkau perintahkan kami untuk meminta ya Allah, maka kami meminta apapun yang kami mau dan tidak termintakan di dalam hati kami sesuatu permintaan kecuali pasti Engkau yang melintaskannya ya Allah. Sekarang terlintas dalam hati kami semua. Ya Allah, gampangkanlah kami untuk meraih kehusukan dalam salat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah solat-solat kami yang kami lakukan pada waktu-waktu yang lalu, Ya Allah. Perbaikilah, Ya Allah. Dan gantilah semuanya yang tadinya tidak ada pahala, jadikanlah yang ada pahala, Ya Allah. Terimalah semua solat kami yang kami laksanakan, Ya Allah. Dan jadikanlah solat-solat kami sebagai sebab kami mendapatkan rahmatmu. Bahkan yang terbesar kita mendapatkan bagian yang terbaik darimu, Ya Allah. Justru kami dapatkan ketika kami dalam solat kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang merasakan kesenangan di dalam solat kami. Sebagaimana itu menjadi kesenangan yang paling puncak bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah solat kami sebagai sebab kami berusaha mendekatkan diri kepadamu. Dan engkau menjadikan diri kami termasuk yang terdekat kepada kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang perhatikan solat kami. Termasuk orang yang menyempurnakan solat kami. Termasuk orang-orang yang melaksanakan semua sunnah-sunnah solat kami. Termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dengan solat kami. Termasuk orang-orang yang senang karena solat kami nanti di pada masyarakat. Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang ketika ditimbang, pertama kali timbang solatnya dan semua solatnya penuh ya Allah. Semuanya penuh dengan pahala, semuanya sempurna tidak ada kekurangan ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang mendapatkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa walhamdulillahi rabbil alamin.